Ya, hukum asal daripada sebuah al-amr itu perintah. al asl fil amr ya dulu an wujub. Hukum asal daripada sebuah perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut untuk dilaksanakan. Kemudian apa? Pelaksanaan tersebut alal faur dalam artian segera. Paham ya? Al-mubadarah bi fauran segera untuk dikerjakan tanpa ditunda-tunda. Itu hukum asalnya. Cuma terkadang ada faktor-faktor atau ada keringinan tanda yang menunjukkan apa? Terkadang sebuah perintah itu lil ibah untuk pembolehan, terkadang apa? lil nadb untuk menunjukkan dia lil istihbab, dikatakan sunnah barakallahu fikum dan semisalnya. Terkadang tahdid untuk peringatan, paham ya? Atau ansama. Nah, itu sudah kita lewati semuanya. Barakallahu fikum ya kalau seandainya sebuah perintah datang setelah larangan itu berarti apa? Pembolehan. Kalau perintah datang setelah nabar kalafikum atau diiringi dengan ancaman, nabar kalafikum maka itu berarti perintahnya bukan untuk wajib dilakukan ke sunnah tapi itu sekedar ancaman. Kalau ya, nah, yang diiringi dengan hukuman setelahnya. Paham ya? Sebagaimana yang kemarin sudah kita lewati. Faman fal yumin, wa man syaa'a yakfur. Inna maka barang siapa yang dia ingin ya, menghendaki falyu'min maka berimanlah ya. dan jika dia ingin atau sesuka atau barakallahu itu sesuka dia eh, falyakun maka lawan kufur kufurlah ini bukan maknanya harus kufur dan sunnah dan tidak bukan maknanya wajib atau sunnah bukan tapi apa ini ancaman itu loh ancaman nah milih yang mana itu loh eh, karena apa karena setelah perintah tersebut datang apa datang hukuman Inna a'tadna lidzalimin naro. Sesungguhnya kami telah persiapkan bagi orang zalim itu api neraka. Paham maksudnya ya? Nah, perintah seperti itu maknanya tahdid untuk ancaman dari itu. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, hukum asal dari sebuah perintah adalah lil wajibnya dilakukan perbuatan tersebut secara langsung fauriyah. Paham itu hukum asalnya ya? Cuma terkadang ada enam perintah yang boleh diakhirkan. Dan artian penunaiannya boleh ditunda. Paham ya? Manakala ada korina yang menunjukkannya seperti misalkan menyaur atau istilahnya membayar hutang puasa Ramadan. Nah, ini boleh diakhirkan. Tidak harus setelah Ramadan selesai di bulan Syawal atau berikutnya langsung dibayar kan? tidak harus. Boleh ditunda sampai Syaban nanti, yang jelas dibayar. Cuman semakin segera semakin bagus itu. Paham maksudnya ya? Karena penundaan itu biasanya menunjukkan apa? Akan bertumpuknya sebuah amalan, kemudian malas, akhirnya tidak terlaksanakan. Nah, ya, nah seperti itu. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala mengenai kaidah yang besar bahwasanya al-umur maqasidiha. Nah, kaidah ini aslinya di dalam masalah apa fikih aslinya. Kaidah fikih cuma di sini ada kaidah yang ada bersangkutan apa ada sangkut paut dengan apa dengan kaidah fikih. Bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum Nam al-umur bimaqasidiha tadi itu. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham betul? Nah, semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Nah, sekarang kita lihat sini. Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Ma la yatimul ma'mur illa bih." Nah, apa-apa yang sebuah perkara yang diperintahkan itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya bagaimana itu? Sebuah perintah tidak akan sempurna kecuali dengannya. Nah, maka dengan sesuatu tersebut atau dengannya itu bagaimana hukumnya? Lihat dulu perintahnya apa. Perintahnya wajib, atau perintahnya untuk sunnah atau tidak kalau perintahnya wajib berarti apa sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib Mal yatumul wajib Nabi fawa wajib. Sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan nah perantara sesuatu tersebut maka perantara tersebut jadi apa? Wajib. Contohnya sebelum kita lanjutkan, nah kita ingin melakukan sholat berjamaah di masjid mau tidak mau harus berjalan kaki atau menempuh perjalanan dengan kendaraan dan misalnya. Nah, sholat berjalan di masjid tidak akan sempurna kewajiban tersebut kecuali harus melangkahkan kakinya atau berjalan ke masjid. Nah, hukum berjalan jadi apa hukumnya? Wajib. Paham ya? Ewa. contoh yang sunnah banyak sekali. Misalkan kita ingin melakukan amalan sunnah yaitu dengan cara bersiwak. Kita tidak punya siwak, uang ada, tapi kita ingin melakukan sunnah tersebut tidak akan sempurna kecuali harus beristiwa. Yang semula hukum jual beli atau hukumnya? Mubah, namun dikarenakan dia ingin atau dijadikan wasilah untuk melakukan perkara sunnah, maka membeli siwak jadi apa hukumnya? Sunnah. Apa artinya? Ana barakallahu fikum. Itu faedahnya tadi. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Satu. Yang kedua, ma la yatimu al manduh illa bihi fa manduh Atau ma la yatimu sunnah illa bihi fa sunnah. Apa itu? Karena amar Allah fiikum. Kita lihat sini. Idza tawaqqafa fi'lul ma'muni bihi 'ala syai'in, kana dhalika syai' ma'muran bihi. Apabila mengerjakan suatu perkara yang diperintahkan itu akan terhenti di atas sesuatu, karena dhalika syai' maka sesuatu tersebut ma'muran bihi. Nah, maka sesuatu tersebut juga diperintahkan dengannya. Apa maksudnya? belum pelaksanaan sebuah perintah itu akan manakala berhenti di atas sesuatu dalam artian tidak terlaksana karena sesuatu, sesuatu tersebut maka sesuatu tersebut jadi diperintahkan juga hukumnya jadi wajib kalau seandainya perintahnya adalah wajib paham belum maksudnya? nah ya tadi itu contohnya jelas dalam contoh tadi nanti akan beliau sebutkan contoh juga yang lain paham belum ini? memahami lafaznya ini idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi apabila mengerjakan perkara yang diperintahkan terhenti al syait dari sesuatu karena dari syait maka sesuatu tersebut yang membuat dia berhenti yang membuat amal tersebut berhenti makmuran bihi jadi juga apa ya diperintahkan juga dengannya karena untuk terwujudkan yang namanya perintah tadi terwujudkan yang namanya pekerjaan tadi fa makmur kana bihi wajiban maka apabila sesuatu yang diperintahkan tersebut adalah perkara yang wajib karena dari syait wajiban maka sesuatu tersebut juga wajib Mahfum sama ya? Naam, wa in kana al-ma'muru bihi manduban dan na'na barakallahu fikum dan jika sesuatu yang diperintahkan tersebut adalah sunnah adalah mandub karena dari syai' manduban maka sesuatu tersebut juga mandub sunnah juga dengan contoh akan lebih jelas paham ya misal wajib contoh yang wajib sekarang satrul aurah menutup aurat fa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin kana dzalika syira' wajiban apabila menutup aurat tersebut akan terhenti Nah, kecuali dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian tersebut hukumnya jadi apa? Wajib. Apa ya? Terhenti nama terhenti atau bergantung dengan membeli pakaian. Paham ya? Nah, nah kalau sudah tergantung dengan membeli pakaian maka mau tidak mau dia harus pakaian. Wajib hukumnya. Untuk apa? Memenuhi perbuatan yang satu Allah menutup aurat. Paham belum ini? Eh, berikutnya, wa misalnya menduk contoh yang sunnah yang menduk. At-tatayyun lil Jum'ah, memakai wangi-wangian di hari Jumat atau ketika naam Jumat. Fa idza tawaqqafa 'ala syira'i apabila dia terhenti naam untuk melakukan eh, berwangi-wangian ketika hari Jumat tersebut atau ketika naam di Jumat tersebut kecuali harus membeli minyak wangi karena dari syirak mandub maka membeli pun juga wajib hukumnya dia apa mandub sunnah kamu lihat ini awan nah, ambar kalau atau tayyib lil jumah itu. Ya? nah ambar kalau itu berwangi-wangian pakai wangi-wangian ketika Jumat apa maksudnya ya nah barakallahu fikum itu akan terhenti dalam artinya tidak terlaksana kecuali harus membeli wangi-wangian tersebut maka membeli wangi-wangian tersebut hukumnya jadi apa sunnah seperti simak tadi itu paham soalnya ya Ewa. berikutnya wa hadil jatuh fi qaidatin a'am minha. Perhatian ini. Kaidah ini nafi dhamdin dhimni, berada pada kandungan kaidah yang lebih umum dari itu. Jadi kaidah yang kita bahas ini tadi, paham ya? Dia itu masih di dalam kandungan kaidah yang lebih umum dari itu. Yang lebih luas itu maksudnya. Ini kan khusus sudah dibahas ini, dirinci itu. Apa yang umum tersebut bahaya al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah, perantara-perantara itu dia memiliki hukum, tujuan dan puncaknya. Tahu sekarang ini? Jadi wasilahnya, perantaranya untuk apa dia? Kalau untuk perkara yang haram jadi haram. Karena tujuannya haram kan? Kalau perkara tersebut wasilahnya digunakan untuk perkara yang halal jadi halal. Karena tujuannya halal. Jadi wasilah-wasilah tadi dia akan memiliki hukum dengan apa? tergantung dengan maksud tujuan tadi. Apa belum? Misalkan dia nabar barakallahu fikum ingin mencuri, tapi ternyata temboknya tinggi. Paham ya? Akhirnya dia ngambil semacam tangga ditaruh di tembok itu. Nah, wasilah tadi kan ini. Nah, memasang tangga untuk dia naik ke atas tembok untuk mencuri, jadi apa hukumnya? Haram. Karena wasilahnya ini dihitung dari apa? Tujuannya apa? Paham maksudnya nyerang nih? Nah sekarang kalau gini misalkan tujuannya bagus bagaimana? Tujuan bagus. Wasilah jelek tujuannya bagus. Paham ya? Dia tujuannya haji, umroh. Tapi sebelum haji dan umroh dia mencuri, mencuri, mencuri merampok, begal itu namanya ya. Ada orang santai-santai dirampok, nemu uang gitu ya, dapat uang jutaan rupiah misalkan, langsung dia umroh. Tujuannya kan bagus, tapi wasilahnya jelek bagaimana? Terima. Hmm? Tidak ya, karena al-wasail lah akan makos itu manakala wasilahnya dan syar'inya. pun kalau syar'inya tidak masuk di situ. Paham ya? Tujuan mereka agar dakwah salafinya tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, ke seluruh dunia. Bagus kan itu kan? Bagus, tapi wasilahnya harus pakai yayasan. Harus pakai yayasan, harus pakai televisi, harus pakai ini dan itu. Berarti wasilahnya maksiat ya? Maksiat maka tidak terima. Kaidahnya tidak masuk di situ. Karena yang diinginkan yang wasail atau maqasid adalah al-wasail asy-syar'iyyah. Paham ya? Wasilah-wasilah, perantara-perantara yang disyariatkan atau perantara-perantara yang mubah, yang diperbolehkan. Al-wasail asy-syar'iyyah atau al-wasail mada? Nam al-masyru'ah atau al-wasail mubahah. Tapi kalau al-wasail muharramah, paham ya? Wasilah-wasilah perantara-perantara yang haram yang tidak diperbolehkan syariat karena di rumah ada unsur minta-minta, unsur gambar makhluk bernyawa dan semisalnya, maka tidak masuk dalam kaidah ini. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai terlibat dengan orang-orang hizbiyun yang mereka menggunakan kaidah ini akhirnya membuat yayasan atau berdakwah di televisi. Kata mereka al-wasail atau mafasid sebenarnya. Al-wasail lah atau mafasid. wasil wasilah ini kan memiliki hukum tujuannya. Tujuannya apa? Paham ya? Tujuannya kan tersebar, tersebarnya dakwah salafiyah kemana-mana itu kan perkara yang bagus, perkara yang baik perkara yang apa? Yang disyariatkan, ya, berdakwah dan semisalnya. Tapi wasilahnya bagaimana? Dilihat lagi wasilahnya. Apa itu ya? Nah, padahal menyebarkan dakwah Islam itu kan wajib kata mereka. Nah, mana itu wajib ilah? Kita wajib. Paham ya? Sebuah dakwah tidak akan tersebar ke seluruh penjuru dunia ini kecuali dengan televisi, maka dengan televisi hukum jadi wajib. Akhirnya rusak kan? Karena mereka tidak melihat wasilahnya apa. Jadi yang masuk dalam kaidah ini wasilah apa? wasail al-mubahah sama al-wasail al-masyru'ah wasilah-wasilah yang diperbolehkan sama wasilah-wasilah yang di yang disyariatkan ada pun wasilah-wasilah yang muharramah yang diharamkan karena ada unsur gambar makhluk nyawa ada unsur maksiat di dalamnya maka tidak masuk dalam kaidahnya hati-hati nah jangan seperti orang-orang ikhwanul muslimin yang yang mereka menggunakan faedah apa? Nah, barakallahu al-ghayah eh, tubaliru al-wasilah bahwasanya puncaknya itu yang namanya puncak tujuan itu menghalalkan semua cara ini keliru ya nih keliru nanti rusak semuanya barakallahu fikum haji yang penting kan haji walaupun uangnya nyuri paham ya yang penting kan nikah walaupun menculik perempuan ada. paham ya yang penting nikah kan kata mereka ini keliru nanti rusak semuanya nah barakallahu fikum yang penting kan dakwah tersebar kemana-mana walaupun dengan televisi paham ya yang penting kan dakwah salafiyah tersebar Ya? Kaidah usul ah, barakallahu fikum atau kaidah-kaidah yang bersumber dari usul itu pun harus dihadapkan lagi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai enggak? Cocok enggak? Bertabrakan atau tidak? Berseberangan atau tidak? Paham tidak? Ya? Kalau berseberangan, bertolak belakang misalkan, maka wajib ditinggalkan kaidah, ambil dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa hiya al-masail laha ahkamu maqasid. Ayo, kaidah yang paling besar umum adalah apa? Semua perantara atau perantara-perantara itu lah dia memiliki hukum ahkamul maqasid. Dia memiliki hukum-hukum tujuan dan puncaknya. Tujuannya apa tujuannya? Masang tangga itu tujuannya apa tujuannya? Dia ke masjid tujuannya apa? Kalau ke masjid tujuan beribadah ke mana? Tapi ke masjid tujuannya mencuri sandal. Paham ya? Ke masjid datang awal, sof pertama, pulang ngambil sandal orang. Karena tujuannya keliru tadi, rusak aja. Kan ya? Niatnya juga rusak di situ. Paham itu ya, ya? Nah, barakallahu fikum ya na'am. Jadi jangan sampai keliru ya. Ewa. Karena misalkan dia ingin mencuri sandal Eger misalkan, sandal Eger ya berapa harganya mahal misalkan, mau mencuri. Dia tidak akan bisa mencuri itu, perbuatan haram mencuri kan, kecuali melangkahkan kakinya ke masjid. Karena yang punya itu biasanya orang-orang yang di masjid misalkan. Nah, akhirnya dia melangkahkan kakinya ke masjid. Jadi haram nggak melangkah kakinya? Ya haram. Karena itu haram ilah bihi haram. Eh, perbuatan pencurian tadi dia akan terwujudkan ketua dia harus melangkahkan kakinya untuk mencuri, maka melangkahkan kakinya untuk mencuri hukum jadi haram. Itu contoh yang mudahnya penting itu. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Karena yang namanya orang kan tidak ada niatnya. Ini al-wasail aqam maqasid. Al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan apa? Tujuan dan juga niatnya. Nah, barakallahu fikum. Fawasailul ma'murat makmurun biha. Maka wasilah-wasilah perantara-perantara untuk perkara-perkara yang diperintahkan maka juga diperintahkan dengan perantara tersebut. Wa wasailul manhiyat dan seluruh perkara-perkara atau wasilah-wasilah perantara-perantara untuk perkara yang dilarang maka juga dilarang wasilah tersebut. Paham ya? Ewana barakallahu fikum. Ini kaidah yang perlu kita perhatikan dan perlu kita renungi kembali bahwasanya ternyata ada kaidah besar al-wasail ahkamul maqasid. Semua perantara, semua wasilah itu dia memiliki hukum tujuan dan juga enam niat tadi. Paham ya? Tujuannya apa? Sehingga baru kita hukum itu loh. Kamu tujuannya ke masjid apa? Tujuannya. Tujuannya ke masjid untuk mencuri sandal misalnya. Ketahuan berarti tujuannya, akhirnya baru kita hukumi. boleh haram. Paham ya? Tujuannya kamu kenapa? Tujuannya apa? Eh, tujuannya kamu beli bacon atau apa? Beli bacon. Beli bacon cair itu loh Tujuannya apa tujuan beli baikon cair ini? Tujuannya untuk bunuh diri. Haram nggak? Kan? Haram. Padahal membeli baikon sendiri hukumnya apa aslinya? Mubah itu. Tapi karena dia membeli baikon untuk bunuh diri jadi haram. Tergantung apa tadi? Al-wasail laha akam maqasid. Paham ya? Perantara-perantara itu dia akan memiliki hukum, tujuan dan puncaknya tadi. Tujuannya apa? Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian ada orang beli tepung ya, tepung, tepung ya. Ada orang beli tepung misalkan. Kamu beli tepung tujuannya untuk apa? Tujuannya beli tepung ini untuk apa? Untuk bersodakoh. Dibikin roti untuk sodakoh misalkan, untuk disedekahkan. Paham ya? Nah, sodakoh perkara syaratnya enggak? Nah, ketika dia ingin bersodakoh tidak sempurna kemudian beli tepung, maka beli tepung jadi syaratkan Paham ya? ya? Karena enggak sempurna kan ya? Misalkan dia mau sodakoh dengan roti misalkan. Nah, roti enggak punya, kemudian dia harus misalnya membuat sendiri maka membeli tadi jadi hukumnya disyaratkan juga itu loh sesuai dengan apa tujuannya tadi paham ya nah barakallahu fikum seperti itu yang jelas selama wasilahnya itu adalah perkara yang syariatkan atau wasilahnya itu perkara yang mubah boleh tapi kalau wasilahnya sudah haram wasilahnya sudah mungkar wasilahnya sudah maksiat itu tidak masuk dalam kaidah itu yang sering diterapkan orang Hizbiyun seperti itu Nah, bagaimana kalau masalahnya tersebar kemana-mana kalau tidak dengan yayasan katanya? Bagaimana dakwah masalahnya akan tersebar kalau tidak dengan televisi. Nah, ini mm, tersebarnya dakwah salafiyah, berdakwah kemana-mana itu kalau dia punya ilmu wajib hukumnya. Nah, kewajiban tidak sempurna kecuali dengan dengan televisi misalkan. Maka berdakwah dengan televisi jadi wajib. Akhirnya pakai kaidah seperti itu akhirnya nanti. Paham ya? Nah, disyariatkan ini. Dengan yayasan dakwah salafiyah dia akan terwujudkan kecuali dengan yayasan. Berarti yayasan hukumnya wajib. Akhirnya seperti itu. Hati-hati barakallahu wabarakatuh. Hati-hati ya. Karena barakallahu fikum. Kemudian juga contoh yang lain, nah, daurah nasional misalnya. Daurah nasional mendatangkan masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah agar orang bisa mengambil ilmunya, mengambil ilmu menuntut ilmu wajib. Nah, kewajiban ini tidak sempurna kecuali minta-minta ngemis tasawul, penggalangan dana. Nah, penggalangan dana untuk mewujudkan perkara syariatkan ini jadi syariatkan wajib. Kata mereka, hati-hati ya. Karena mereka sudah apa? menghalalkan tadi itu. Paham ya? wasilah yang muharramah, wasilah yang mungkar atau wasilah yang maksiat itu tidak bisa diterapkan dalam Islam.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 rabbil alamin.